سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هدانا إلى السعادة تبيانه ودعانا إلى النجاة بيانه وعلى آله وصحبه الذين هم أنصاره وأعوانه أما بعد الحمد لله Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana men telah mentakdirkan kita untuk bisa berkumpul kembali dalam pembacaan Kitabul Hikam karya Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan pembacaan di Masjid as ini kepada kalimat hikmah yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. وقال رضي الله عنه الدنيا المحمودة هي التي يصل بها إلى فعل خير أو ينجو بها من فعل شر والدنيا المباحة هي التي لا يقع بسببها في ترك مأمور ولا ركوب محظور والدنيا المذمومة ala lisanil kitab wa sunnah hiya allati yaqa'u bisababiha fi tarki ta'atin au fi'li ma'siyatin berkata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ad-dunya al-mahmudah dunia yang terpuji hiya allati yasilu biha ila fi'li khairin au yanju biha min fi'li syarrin Dunia yang terpuji itu adalah dunia yang mana bisa menjadikan kita berbuat kebaikan atau bisa menjadikan kita meninggalkan keburukan. Dunia yang bisa menjadikan kita sodakoh, dunia yang bisa menjadikan kita membayar zakat, dunia yang bisa menjadikan kita membantu orang yang fakir miskin, ini adalah dunia yang terpuji. Atau dunia yang bisa menjadikan kita meninggalkan keburukan. Dunia yang bisa menjadikan kita meninggalkan perbuatan mencuri misalkan karena sudah punya uang, menjadikan kita meninggalkan korupsi atau meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah yang lainnya. Ya, dunia yang semacam ini adalah dunia yang terpuji wa dunya al mubahatu hiya allati la yaqa'u sababiha fi tarki ma'murin ruku bi mahdhurin. Adapun dunia yang mubah jadi yang enggak haram tapi juga bukan perbuatan taat yang mana tidak menyebabkan kita meninggalkan perintah Allah ataupun tidak menyebabkan kita mengerjakan larangannya Allah punya uang banyak untuk rekreasi untuk misalkan beli baju yang bagus beli makanan yang enak ini adalah dunia yang sifatnya mubah ini tidak haram yang semacam ini tapi juga bukan merupakan perbuatan taat yang haram apabila disombongkan sama dia ini loh saya bisa beli ini bisa beli ini disombongkan semacam ini ini haram tapi kalau dia sekedar beli sekedar jajan sekedar dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang bisa menyenangkan dirinya tidak apa-apa, nggak ada masalah bukan perbuatan yang haram tapi juga bukan merupakan perbuatan yang taat wadunya al-madhmumah adapun dunia al-madhmumah tu ala lisanil kitab was sunnah dunia yang sering dicela di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis hiya allati yaqa'u sababiha fi tarki ta'atin aw fi ma'siyatin yaitu dunia yang bisa menyebabkan kita meninggalkan perbuatan taat dan bisa menyebabkan kita mengerjakan perbuatan maksiat jadi kalau menurut beliau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dunia ini ada tiga. Ada dunia yang baik, ada dunia yang mubah, jadi nggak haram tapi juga merupakan bukan merupakan sebuah ketaatan atau kebaikan. Yang ketiga adalah dunia yang tercela. Dunia yang baik. Dunia yang baik itu jadi segala macam harta benda yang bisa mendorong kita semakin menuju kepada kebaikan. Islam itu tidak melarang kita untuk jadi orang yang kaya. Orang Islam mau jadi orang yang kaya silahkan. Yang dilarang sama agama Islam itu kita menjadi orang yang cinta dunia. Ini yang tidak boleh. Kalau jadi orang yang kaya tidak ada masalah. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah bersabda dalam hadisnya, "Nikmal malus soleh, lirojuli soleh." Sebaik-baik harta itu adalah yang dipegang oleh orang yang soleh. Berarti ada harta yang didoakan sama Rasulullah. Kemudian juga pernah Rasulullah SAW mendoakan Anas bin Malik. Di akhir doanya itu Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barakallahu fihi. Ya Allah, jadikan Anas ini hartanya banyak, anaknya banyak dan berkahi di dalam keduanya. Sahabat Nabi didoakan jadi orang yang kaya. Apakah terus jadi orang yang kaya ini tercela? Tidak, tidak tercela sama sekali. Jadi orang yang kaya ini boleh. Kemudian juga Rasul ketika menasehati salah seorang sahabatnya yang akan berwasiat, kata Nabi, kalau kau ini innaka intadhar warasataka agniya'a, kalau kau mau ini meninggalkan ahli warismu ini orang yang kaya, ini lebih bagus daripada engkau ini meninggalkan ahli warismu itu orang yang miskin. Berarti jadi orang yang kaya itu boleh menurut syariat Islam. Bukan hal yang tercela dan bukan hal yang tabu atau bukan hal yang diharamkan. jadi orang yang kaya ini boleh. Yang tidak boleh jadi orang yang cinta dunia. Kaum sufi banyak yang kaya. Imam Laith bin Sa'ad Imam Laith bin Sa'ad itu sehari penghasilannya kurang lebih dia kalau berdagang itu barang yang diperdagangkan itu satu kapal banyaknya. Dalam satu hari keuntungannya itu ribuan dinar. Seribu dinar itu kalau dikurskan uang rupiah sekarang sampai satu miliar ke atas. Sehari penghasilannya ini di atas satu miliar ya. Tapi tidak pernah kena wajib zakat. Kan aneh kan? Padahal orang kalau hartanya 6 juta di atas setahun, dia wajib zakat. Ini Imam Laith bin Sa'ad penghasilannya sehari 1 miliar, tapi tidak pernah kena wajib zakat. Kenapa? Karena begitu dia sehari di total semua keuntungannya diambil untuk kebutuhan hidup, sisanya disedekahkan. Besoknya juga demikian, dapat keuntungan lagi, diambil untuk kepentingan hidupnya, sisanya disedekahkan. Tidak pernah kena wajib zakat. Begitu juga lah Habib Hussein bin Syekh Habib Bakar bin Salim. Beliau ini seorang ulama, seorang awliya Tapi hartanya banyak. Murid-muridnya heran ini. Imam, ini harusnya seorang ulama, seorang awliya ini harusnya kan hidupnya zuhud, miskin. Kok tapi kenapa kok hartanya ente banyak? kebun-kebunnya banyak, harta bendanya banyak, bisa jamu orang setiap hari. Yang kata Imam Habib Hussein bin Syekh Bakar bin Salim, yang dia ketahui sesungguhnya apabila semua hartaku ini dalam jangka waktu seketika semuanya diambil oleh Allah, aku tidak bergerak satu rambut pun. Seandainya sekarang ini kebunnya mungkin terbakar, tidak mungkin aku bergerak untuk nyiram, tidak mungkin. Anak diam kan? Tidak butuh anak sama dunia ini. Luar biasa. Jadi mereka kaya, tapi dunianya itu bukan cuma di hati, tapi ada di genggamannya aja. Kita kalau misalkan dikasih hadiah sama orang, pistol-pistolan punyanya anak kecil, pistol air punyanya anak kecil. Ini pistol air ini kalau seandainya rusak kita pikiri apa enggak? Kamu mungkin kita pikiri. Kenapa? Kita enggak butuh sama itu. Kita punya hal-hal yang lain yang kita butuhkan. Sama dengan orang-orang yang soleh. Dunia ini bagi mereka cuma mainan. Mereka enggak butuh sama dunia. Dunianya hilang, enggak dipikiri, terserah. Yang dibutuhkan oleh mereka hanyalah keriduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau dalam satu hari itu tamunya yang dijamu makan itu kurang lebih katanya satu hari itu bisa nyembelih kambing 200 ekor murid-murid santrinya yang makan berapa kemudian orang-orang kaum fakir miskin di kota Sewon kota tempat tinggalnya Bebali Habsi setiap hari makannya di rumahnya Bebali, makan sarapannya makan siangnya, makan malamnya, belum ada tamu-tamu dari luar kota, belum pembantu-pembantu orang-orang yang khidmat di situ. Sehari beli kambing ini sampai ratusan ekor katanya. Ini luar biasa. Ini ditanya Habib Ali, kenapa kok kamu bisa sampai demikian ya Habib? Kok sampai seperti sekaya ini? Karena Habib Ali nanti kalau mau cari raja, yang lebih kaya daripada saya tidak mungkin nemu yang bisa jamu orang tiap hari seperti ini nggak mungkin nemu kenapa kok sampai bisa demikian karena aku sama Allah tidak pernah berharap minta kaya sama Allah sedikit pun tidak pernah saya malu doa sama Allah kalau doanya ini minta supaya saya ini kaya saya malu saya sudah dikasih jasmani lengkap seperti ini kok misi minta kaya malu saya ini Imam Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Luar biasa. Jadi kerja cari harta yang banyak ini tidak ada masalah. Yang penting selama semuanya itu bisa menjadi sarana untuk menyebabkan kita ini selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dunia yang kedua itu adalah dunia yang mubah. Ya dunia yang mubah ini bukan ketaatan ya. Mau dipakai untuk rekreasi, untuk makan makanan yang enak, untuk pakai pakaian yang bagus. Ini tidak ada masalah. Ini hukumnya mubah, bukan haram. Dan yang ketiga adalah dunia yang tercela. Dunia yang al-mazmumah ala lisanil kitab wa sunnah. Dunia yang dicela dalam Al-Qur'an dan juga dicela dalam hadis. Innama amwalukum wa auladukum fitnah itu contohnya. Hanya saja har, anak harta-hartamu dan anak keturunanmu semuanya itu hanyalah fitnah bagimu. Ataupun dicela dalam hadis adunya dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa ma wala. Dunia ini terlaknat dan terlaknat semua apa yang ada di dalam dunia kecuali ingat kepada Allah dan apa-apa yang berkaitan dengan ingat kepada Allah tersebut. Nah, ini dunia yang dicela dalam Al-Qur'an dan dicela dalam hadis adalah allati yaqa'u bisababiha fi tarki ta'atin au fi'li ma'siyatin yang mana menyebabkan kita meninggalkan taat dan berbuat maksiat. Ini tercela. Karena dunia punya uang yang banyak digunakan mungkin untuk beli makanan yang haram ini tercela punya dunia yang banyak digunakan untuk beli hal-hal yang diharamkan oleh Allah beli khamar misalnya atau beli obat-obatan yang terlarang ini dunia yang tercela tidak boleh yang semacam ini atau dunia yang menyebabkan seseorang tersebut mencari dunianya dengan cara yang haram kepengen cepat kaya uang riba diambil uang bunga diambil ini dunia yang haram diperoleh dengan cara yang haram atau sudah diperoleh dimanfaatkan juga dengan cara yang haram ini dunia yang haram jadi ibarat bagaikan air hujan. Air hujan ini kalau mengenai padi, ya akhirnya menghasilkan beras yang bagus. Bisa dinikmati oleh masyarakat. Tapi kalau air hujan ini kenaknya ke rumput atau ke ganggang-ganggang gitu aja, tidak ada manfaatnya. Manfaatnya itu tidak begitu kelihatan. Tapi kalau air hujan ini kena ke tanaman ganja menghasilkan ganja yang bisa memabukkan orang jadi dunia itu semacam itu tergantung siapa yang memegangnya kalau yang kena dunia orang yang soleh dimanfaatkan dunianya untuk kebaikan kalau yang menerima dunia orang yang biasa-biasa aja ya sudah tidak ada nilainya tapi kalau yang menerima dunia orang yang buruk digunakan untuk memfasilitasi kemaksiatan kemaksiatan wal iazubillah min dalik Sekarang kita coba kita lihat gambarannya dunia dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Yunus ayat 24, "Innama matsalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardh." Hanya saja permisalan kehidupan dunia itu bagaikan air yang aku turunkan dari langit kata Allah. Kemudian fakhtalatu bihi arad. Kemudian air tersebut diserap oleh tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi. Mimma nasu wal an'am. Tumbuhan-tumbuhan ini tersebut kemudian dimakan oleh manusia dan dimakan oleh hewan ternak hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat sampai akhirnya yang disirami tadi dengan air hujan menjadi sesuatu yang indah sampai kita lihat tanah-tanah yang menghasilkan buah-buahan ini tadi menjadi sesuatu yang indah wa zayyanat dan menghiasi tanah sekelilingnya. Wa ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Dan orang-orang yang memiliki tanah tersebut dan memiliki tumbuhan tersebut, dhanna dia menyangka annahum qadiruna 'alaiha. Dia ini bisa memetik memetik buahnya atau bisa memanen hasil tanamannya. Jadi kayak sawah gitu kena air hujan, padinya ini sudah mulai bagus, mulai kelihatan, Sampai orang yang nanam sawah ini dia menyangka sebentar lagi panen ini. Atahu ataha amruna lailan au naharan faj'alnaha hasidan kanam taghna bil amas. Kemudian datang ketentuan Allah di malam hari ataupun di siang hari faj'alnaha hasidan maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan sawah yang belum dipanen ini seperti sudah dipanen, jadi berantakan. Kena bencana alam misalkan, atau kena hama, atau kena hal-hal yang lain. Sampai sawah yang belum dipanen ini berantakan kayak seperti sudah dipanen. Anlam nabil amas. Sepertinya kalau kita lihat kemarinnya ini nggak mungkin kok sekarang bisa seperti ini. Kalau lihat dari kemarinnya. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Beginilah kami menjelaskan ayat-ayat kami untuk kaum yang mau berfikir. Ini lihat ayatnya untuk liqaumi yatafakkarun untuk kaum yang mau berfikir. Berarti kalau orang mau merenungi kita usaha cari dunia yang banyak, mau membangun rumah yang megah. Setelah selesai terkumpul semua uangnya kita, datang ketentuan Allah, kita dicabut nyawa kita oleh Allah. Ada nilainya enggak yang sudah kita kumpulkan? Enggak ada nilainya sama sekali. Bangun rumah yang besar. Datang ketentuan Allah ada bencana alam, hancur rumahnya. Merintis usaha yang besar. Datang ketentuan Allah, ada banjir besar misalkan. Hancur usaha yang sudah dirintis. Ini adalah dunia. Jangankan kok rumah-rumah kita. Istananya Nabi Sulaiman itu dulu kira-kira besar enggak? Besar, ada sekarang istana Nabi Sulaiman. Istananya Fir'aun besar enggak? Besar. Ada sekarang istananya Fir'aun? Enggak ada. Ya gini kehidupan dunia. Terserah kita mau cari dunia yang sebanyak-banyaknya, belum tentu kita bisa menikmatinya. Dan apabila kita bisa menikmatinya, kita pasti akan mempertanggungjawabkan semua nikmat yang sudah kita terima. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beginilah kehidupan dunia. Oleh ya, karena itu jangan sampai kita ini tertipu. Jangan sampai kita ini menganggap dunia ini hal yang paling kita cita-citakan keliru keliru kalau kita nganggap cita-citanya kita ini dunia cita-cita apa kepengen jadi orang yang kaya siapa tahu belum kaya dia sudah meninggal tapi dia tidak dapat bagian akhirat cita-citanya apa kepengen jadi orang yang memiliki rumah yang megah mobilnya banyak tidak ada manfaatnya orang-orang rata-rata orang-orang zaman sekarang ini merintis dia, dia merintis usaha mati-matian, cari dunia mati-matian. Nanti ketika sudah terkumpul semuanya dia berumur 60 tahun kena sakit stroke. Apa nikmatnya? Kena sakit stroke. Orang-orang yang miskin bisa makan sate, dia yang kaya makan sate tidak bisa. Kenapa? Tidak boleh sama dokter, harus diatur makannya. Apa nikmatnya hidup yang semacam ini? Tidak ada nikmatnya sama sekali. Malah semakin lama semakin menderita. Ya beginilah kehidupan dunia. Cuma sekedar permainan. Innamal hayatu dunya la'ibun walahun. Kehidupan dunia ini la'ibun, permainan. Walahun dan lalai, kelalaian. Jadi kalau permainan ya jangan lama-lama main di situ. Kalau ini kelalaian ya jangan lama-lama kita lalai dari Allah. Jadi dunia ini datang ataupun pergi tidak bisa kita prediksi. Ada lagi mungkin ada seseorang kerjaannya kerjanya jarang. Jarang kerja tapi ibadahnya bagus. Sholat berjamaah di masjid, hadir majlis-majlis ilmu, hadir majlis-majlis dzikir. Tanpa kerja kadang-kadang dia dikasih hadiah sama Allah. Nggak pernah kerja dia. Tahu-tahu ada orang datang, eh kamu sekarang berangkat umroh ya, gantikan saya. Luar biasa. Yang kerja setiap hari mempeng belum tentu bisa berangkat umroh. Kerjaannya biasa-biasa aja. Tapi ketika dia menginginkan sesuatu, sesuatu yang diinginkan diberikan oleh Allah. Kerjaannya biasa. Suatu ketika kok kepengen mobil, Akhirnya sama Allah dikasih sarana, dia dapat dibukakan jalan usaha yang bagus, tidak lama kemudian karena hasil usaha yang bagus, hasil keuntungannya besar bisa beli mobil. Padahal sebelumnya kerjanya cuma biasa aja. Eh ini dunia. Bisa juga nanti suatu ketika mobilnya diambil lagi sama Allah, memungkinkan. Jadi datang dan pergi kita semua tidak bisa mengetahuinya. Karena itu orang itu dikatakan dalam cair dunia kama hilil makor wa innama hilil mamar. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini adalah tempat jalan kita. Tempat yang kita lalui. Bukan tempat tinggal yang abadi. Kita kalau mau ke Tawangmangu, kita dari Solo niat mau ke Tawangmangu kita sampai Karanganyar, diem bangun rumah di Karanganyar atau neruskan perjalanan ke Tawangmangu. Orang yang pintar neruskan jalan ke Tawangmangu. Tidak usah mampir lama-lama di Karanganyar. Nah, begitu juga kita lahir di dunia. Kita lahir tujuannya kita itu kehidupan akhirat. Dunia ini cuma kita lalui aja. Cari bekal. Ketika kita di dunia kita ayo cari ini, ayo cari ini, cari dunia yang banyak. Di akhirat tidak menempatkan bekal untuk akhiratnya, merugi nanti dia di akhirat. Jadi cuma dilewati aja ini. Kehidupan kita ini nanti bukan di sini. Berapa tahun kita hidup di dunia? Tidak ada yang tahu. Kita tidak tahu apakah kita ini masih bisa bangkit dari tempat duduk kita ini sebelum malaikat Israel datang menjemput kita. Tidak tahu kita. Siapa yang berani jamin kita masih bisa jalan keluar ke masjid? Tidak ada yang berani jamin. Kenapa? Tidak tahu. Kematian bisa datang menjemput kita setiap saat. Berarti sekarang ini yang kita harus pikirkan bagaimana kehidupan akhirat kita. Kalau tujuannya cari dunia terus, yang penting uang yang banyak, yang penting mobil yang mewah, yang penting rumah yang bagus, Hati-hati, jangan-jangan nanti cita-citanya tidak kesampaian, tapi akhiratnya rugi. Akhirnya dia sudah rugi di dunia, dia juga bakal rugi ada di akhirat. Ini kehidupan dunia. Ada juga lagi firman Allah. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Sesungguhnya zuyina linnas dijadikan indah bagi manusia Hubus syahwat cinta dengan syahwat syahwat ini apa minan nisa daripada perempuan mau cari istri misalkan cari cari yang kulitnya putih matanya bagus hidungnya mancung bibirnya bagus rambutnya bagus tapi tidak berpikir ini bisa ngaji tidak ini ini sholatnya perempuan ini gimana akhirnya sudah dinikahi perempuannya ngaji tidak fasih nyanyi malah fasih nah, ini tidak bermanfaat nanti bagi anak-anaknya ini manusia sifatnya seperti itu zuyina hubus hubbus syahwat dihiasi bagi manusia cinta kepada syahwat termasuk apa syahwat minan nisa perempuan wal anak keturunan Nak dibangga-banggakan. Ayo anak saya sekolah jadi insinyur tapi sholat tidak pernah. Anak dimanja, dikasih segala macam keinginannya tapi belajar ngaji tidak pernah. Disiapkan TV yang besar di kamarnya, Qurannya kecil. Disiapkan novel-novel yang banyak, buku-buku bacanya cerita yang banyak, tapi buku-buku agama tidak disediakan. Ini anak yang semacam ini, ketika nanti orang tuanya meninggal, tidak mungkin dia ngirimkan bacaan Quran sama orang tuanya. Kenapa? Ngaji tidak bisa kok. Ngajinya aja jarang. Orang tuanya yang salah. Kenapa tidak mendidik anaknya jadi anak yang soleh? Manggil guru ngaji buat anaknya berat, tapi anaknya dibelikan gitar dileskan musik misalkan ini orang tua meninggal nggak mungkin dapat bacaan Quran dapat nyanyian malah mungkin lo anak tidak bisa ngaji bisa bisanya cuma nyanyi sama gitaran kok Zuyina linas hubbu syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minat dhahabi wal fiddah gambarnya sekarang harta-harta yang banyak daripada emas dan perak Oke, kalau sekarang uang-uang tunai yang banyak wal khailil musawamati wal an'ami wal harath kemudian hewan-hewan ternak kuda-kuda yang bagus kuda itu dulu kendaraan yang paling bagus kemudian hewan ternak wal harath kemudian pertanian Zalika mataul hayati dunia Itu semua hanyalah hiasan-hiasan dunia Wallahu indahu husnul ma'ab Dan Allah di sisi Allah ada tempat kembali yang paling baik yaitu di akhirat. Yang perempuan, yang anak, yang harta yang banyak, kendaraan, kemudian usaha dan niat perniagaan kita itu semua mata ul hayati dunia hanyalah cuma sekedar penghias kehidupan dunia tapi tempat kembali nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala jadi enggak enggak menjamin. Orang itu kalau istrinya cantik, dia hidupnya bahagia enggak menjamin. Istrinya cantik tapi enggak soleha bisa menderita dia. Punya anak pinter, insinyur, enggak menjamin anaknya ini jadi anak yang berbakti. Jadi dia nanti cuma bisa cerita, oh anak saya jadi insinyur, sekarang kerja di perusahaan mana anak saya sekarang jadi dokter punya rumah sakit di kota mana anak saya sekarang jadi ini jadi ini jadi ini cuma bisa cerita tapi dia tidak mendapatkan bakti dari anaknya kenapa anaknya tidak dididik cuma bisa cerita punya harta yang banyak tapi tidak bisa menikmati sakit jantung misalkan kolesterolnya tinggi sakit stroke misalkan ngumpulkan harta yang banyak baru mau menikmati sakit tidak bisa menikmati punya kendaraan yang banyak tidak ada nilainya punya hewan ternak yang banyak punya sawah yang banyak itu semuanya hanyalah penghias kehidupan dunia tidak menjamin kita ini akan bahagia orang-orang yang pekerja-pekerja bisnismen-bisnismen itu sehari dia tidur cuma tiga jam demi untuk ngurusi dunia enak ada hidup yang semacam ini tidak enak hidup yang semacam ini tidak enak lebih enak kehidupan uang pas-pasan tapi makan bisa enak minum bisa enak mau pergi juga bisa tidak terikat sama apapun ini nikmat kehidupannya nikmat yang semacam ini Lanjutan ayatnya, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum?" Katakanlah ya Muhammad, "A'unabbi'ukum apakah engkau mau saya kasih tahu bi khairin min dzalikum yang lebih baik daripada semuanya itu?" Yang lebih baik daripada keindahan-keindahan dunia? Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, jannatun surga tajri min tahtihal anhar yang mana mengalir di surga-surga tersebut sungai-sungai sungai surga sudah sering kita terangkan ada sungai yang berupa madu ada sungai berupa susu yang tidak berubah rasanya ada sungai berupa air yang jernih ada sungai berupa khomer khomer yang nikmat bagi orang yang meminumnya Bukan khomer-khomer yang bau kayak ciu-ciu sekarang ini. Tapi khomer yang nikmat, khomer surga. Tajri mintah di lanhar. Khalidina fiha. Kekal di dalamnya. Kita kalau mau pikir untung loh surga ini dibuat kekal. Kalau surga ini tidak dibuat kekal orang yang di dalam surga, orang yang masuk surga bisa sumpek nanti. Kita kalau tinggal di sebuah hotel, fasilitas semuanya dipenuhi, tapi cuma bisa tinggal satu minggu Hari ke-6 sudah sumpah kita tinggal di situ. Tapi tidak begitu demikian di surga. Di surga, orang masuk surga, khalidina fiyah, kekal di dalamnya surga. Waswajun mutahharah, kemudian disediakan istri-istri yang suci, bidadari-bidadari yang suci. Kalau perempuan di dunia bisa haid, masih bisa buang air. Perempuan di surga tidak ada yang haid dan tidak ada yang buang air. Suci, waridwanum minallah dan yang paling penting adalah keriduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bil ibad dan sesungguhnya Allah melihat kepada hamba-hambanya. Maha melihat kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu dunia ini tidak ada nilainya sebenarnya. Rekoso di dunia tidak apa-apa yang penting nanti di akhirat bahagia tidak usah ngambil uang yang haram biar jadi orang yang kaya tidak apa-apa sabar sebentar nanti kekal di dalam surga kita kalau disuruh milih ya kita dipinjemi kita cuma dipinjemi emas dipinjemi emas nanti diambil lagi atau dikasih batu yang nilainya biasa tapi diserahkan sama kita kita masih milih, ya milih batu yang penting jadi miliknya kita. Buat apa mas cuma dipinjam? Apalagi kalau akhirat ini menawarkan emas untuk kita miliki dan batu untuk kita pinjam. Maksudnya kita lebih milih akhirat. Kehidupan dunianya, kehidupan dunia ini. Kalau dibandingkan akhirat, akhiratnya ini emas, dunianya ini kerikil atau lebih rendah daripada kerikil? Mana yang lebih kita pilih? Kita mau ngambil kerikil-kerikil ini, mau kita pakai sebentar nanti bakal kita tinggalkan, tapi kita kehilangan emasnya. Atau kita tinggalkan kerikil-kerikil ini, tapi kita berharap mendapatkan memiliki emas nanti di akhirat. Kalau benar, milih emas nanti di akhirat. Ini kehidupan dunia. Dalam hadis juga disebutkan man kanat niyyatuhu talabal akhirah ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atadhu dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang niatnya dia itu mencari akhirat sama Allah dijadikan hatinya ini kaya. Lebih enak kaya harta atau kaya hati? Kaya hati. Orang yang kaya harta itu belum tentu hatinya kaya hartanya kaya uangnya banyak tapi dia mesti kepengen tambah harta terus tambah harta terus mesti sumpek mikiri biar nambah hartanya tidak enak hidupnya semacam ini walaupun dia kaya tapi kalau orang hatinya kaya punya harta sedikit Alhamdulillah nikmat ini bisa makan nasi sama sambal Alhamdulillah daripada makan jagung hatinya kaya nikmat dan oleh Allah urusannya ini nanti digampangkan dan kalau dia ini mencari akhirat dunianya akan datang sama dia. Nyari akhirat ya tujuannya, dunianya datang. Waman kanat niyatu talabat dunia, tapi barang siapa yang niatnya mencari dunia, ja'alallahu al-faqra baina ainaihi. Sama Allah dijadikan kefakiran di depan kedua matanya. Hartanya banyak, tapi nanti dia setiap hari mikir, wah ini kalau saya sedekah tambah miskin nanti. Mau kerja mikir, ini kalau saya tidak sukses nanti harta saya bisa bangkrut, gimana lagi nanti hidupnya saya. Tiap hari mikir, takut kalau dia ini jadi orang yang fakir miskin. Wasyat tata ali umrahu sama Allah nanti urusannya dibuat berantakan. Wala yatihi minha illa ma kutibalah dan dia tidak mendapatkan dunia kecuali apa-apa yang sudah ditentukan bagi dia. Yang sudah tertulis catatannya dia. Ini yang dia dapat. Jadi cari akhirat. Kalau kita cari akhirat, dunianya ikut ini aja. Kita kalau kita cari akhirat, dunia datang ikut. Tapi kalau kita cari dunia, akhiratnya lari gambarannya cari akhirat ini gimana? Gambarannya cari akhirat itu kita kerja seperlunya. Kita kerja seperlunya yang penting punya uang untuk kebutuhan sehari-hari, yang lainnya kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kerja ya kerja, tapi sholat berjamaah lima waktu di masjid. Kerja ya kerja, tapi pengajian bisa hadir Kerja ya kerja tapi Jumatan tidak ditinggalkan. Enak hidup yang semacam ini. Nah, ini kalau demikian orang bisa hidup demikian, rezekinya sama Allah dibuat mudah. Digampangkan rezekinya sama Allah. Kita kalau mau merenung orang-orang pendahulu kita, orang-orang yang soleh, itu mereka itu yang ada di otaknya itu cuma urusan akhirat. Bangun tidur itu mikirnya ibadah ingat sama Allah. Tidak mau diganggu mereka orang-orang yang soleh ini. Baca Quran, baca wirid sampai waktu duha. Nanti waktu duha kerja, cari uang. Kok sudah terkumpul uang untuk hari ini pulang ke rumah. Sholat duha, besok duhur berjamaah. Kalau punya kelebihan harta, ngundang temennya makan bareng-bareng ngundang orang fakir miskin makan bareng-bareng nikmat hidupnya ya Allah hidup semacam ini nikmat luar biasa tapi kita sekarang kalau mau kita lihat kehidupan kita ini dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi kehidupan kita cuma mikirin duniawi bangun tidur mikiri ini uang tinggal berapa ya? Waduh ini hari ini apa yang mau saya lakukan ya untuk dapat uang yang banyak? Bangun tidur mikirnya gitu. Nanti yang kita bicarakan dalam kesehariannya kita, kita lebih sering mana? Membicarakan orang yang punya dunia atau orang yang punya akhirat? Orang yang punya dunia, hartanya banyak, mobilnya bagus, kita bicarakan. Itu ya, si fulan coba kamu tahu hartanya banyak kemudian rumahnya bagus itu kekayaannya sehari penghasilannya ratusan juta apa gunanya membicarakan kekayaannya orang lain tidak mungkin ada orang karena membicarakan kekayaan orang lain dia jadi kaya tidak pernah ada justru tambah melarat mungkin tiap hari yang diurus ini ada mobil keluaran baru Punya uang buat beli ndak? Enggak punya, cuma membicarakan aja. Apa gunanya? Yang dibicarakan duniawi, duniawi, duniawi, duniawi terus. Makanan yang enak. Ini ada rumah makan di sana. Ini ada HP terbaru. Punya uang buat beli? Oh, enggak ada, cuma cerita aja ini. Apa gunanya? Kita pernah tidak membanggakan itu loh si fulan tiap hari sholatnya berjamaah di masjid itu loh si fulan sehari hatam Quran tiga kali misalkan sehari ngaji sepuluh juz sehari ngaji tiga juz pernah kita banggakan orang-orang yang semacam ini kita lupakan mereka yang kita banggakan justru harta duniawi yang remeh itu loh si fulan dakwah itu si fulan membantu orang yang fakir miskin. Ini hal yang semacam ini jarang kita bicarakan. Yang kita bicarakan itu beli mobil baru, mobilnya bagus. Itu bangun rumah di sini, rumahnya bagus. Itu beli HP begini, HP-nya bagus. Itu beli motor begini, motornya bagus. Apa manfaatnya buat kita? Semuanya itu. Tidak ada manfaatnya sedikit pun untuk kita. Oleh karena itu kesimpulan daripada majlis di pagi hari ini dunia ada tiga dunia yang terpuji yang bisa menyebabkan kita berbuat ketaatan dan meninggalkan maksiat dunia yang tercela yang bisa menyebabkan kita mengerjakan maksiat dan meninggalkan taat dan dunia yang mubah jadi tidak bermakna apa-apa tidak menyebabkan kita taat juga tidak menyebabkan kita berbuat maksiat. Dunia ada tiga. Kemudian apakah seseorang muslim tidak boleh mencari dunia? Seorang muslim cari dunia yang banyak tidak apa-apa. Tapi jangan sampai akhiratnya kedadaran. Cari dunia tapi jangan cinta sama dunia. Butuh harta benda ini dibutuhkan. Orang mau dakwah tidak ada dunia, tidak bisa dakwah zaman sekarang ini. Orang kalau mau dakwah itu harus ada donaturnya. Pasti. Mau bangun pondok ya harus pakai uang buat bangun pondok. Tidak bisa cuma pakai doa. Mau dakwah misalkan keliling ke tempatnya orang-orang yang daerah minoritas. Orang-orang Kristen aja dakwahnya pakai uang kok. Maksud orang Islam kalah. Jadi jadi orang kaya itu boleh, tapi jadi orang yang cinta kekayaan itu tidak boleh. Kemudian jadikan juga yang sehari-hari kehidupan kita ini niatnya kita untuk mencari akhirat. Kalau kita sudah bisa istiqomah, yang ada di dalam hatinya kita ini cuma cari akhirat, dunianya ikut. Pasti. Katanya Rasulullah kok. Kalau kepengen dunia yang ngikut sama kita, akhiratnya harus benar dulu. Tapi jangan terus sholat akhirnya berharap ini tidak dapat rezeki ya karena sholat jangan gitu. Berarti dia masih cinta sama dunia. Tapi sholat ibadah kita bereskan, amalan-amalan kita jalani, majelis-majelis kita hadiri untuk membenahi diri kita, pasti dunia akan datang. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah diberi oleh Allah jalan keluar dalam hidupnya dan nanti oleh Allah dikasih rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Ini semuanya pasti dan ini semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita dengar ceritanya orang Terkadang cuma pas-pasan aja kehidupannya. Bisa sampai berangkat haji, bisa sampai berangkat umroh. Kenapa? Sama Allah digampangkan semuanya itu. Kerjanya tidak kelihatan kerja, tapi hartanya berlimpah ruah. Kenapa? Digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang, yang menjadikan kita ini kaya bukan kerjanya kita, tapi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kaya itu berdasarkan hasil atau capeknya kerjanya, berarti bapak becak lebih kaya daripada direktur. Kenapa? Kerjanya lebih capek. Tapi dijadikan sama Allah kekayaan ini Allah yang ngasih. Allah itu mughni sifatnya Allah, yang maha mengkayakan. Jadi sekarang tugasnya kita ini Jadikan akhirat ini yang pertama, kemudian dunianya biarkan ikut. Cari nafkah seperlunya, cari dunia seperlunya, jangan sampai kita cinta sama dunia. Insya Allah dunia akan menghampiri kita dari sisi yang tidak terduga-duga.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 ahli baitihi ajma'in wal aimatil mustahidin wal mutawassirina wal muhadithin wa musannifil kutubil nafi'ah ajma'in husan minhum sayyidina al imam al muhajjir Allah Ahmad bin Isa wal habib bin Ahmad bin Isa wal habib Ustaz al Atam al Muqaddam Muhammad bin Ali Balwi semalairu al habib Syekh Abdurrahman bin Muhammad Habib Bakar Sukron Habib Ali bin Abu Bakar Sukron Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Azhar Akbar wal Habib Bakar An-Ningi Ismailir wal Habib bin Fakhrul Zud Syekh Abu Bakar bin Salim wal Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi wal Habib Abdurrahman Al-Jufri Mul Arsi Ismailir wal Habib bin Yusuf bin Abi Al-Asni Ismailir wal Habib bin Qutbul Anfas Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atwas Syekh Ali bin Abdullah baros Ismailir wal Habib bin Qutbul Israr wa Khilbad wal Bilad Al Habib Abdullah bin al bilad Haddad wal Habib Ali bin Abdullah Zakaf Al Habib Hasan bin Sulaiman Al Bahar wal Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wal Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al Tasim Al wal Habib bin Al Zad Al Habib Muhsin bin Ali Asqaf wal Habib bin Gerbatan Gerbatana Rabbina Al Habib Abu Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi wal Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya wal Habib bin Al Habib Abu Bakar bin Muhammad al Asqaf wal Habib Abdul Qadir bin Rahman Asqaf wal Habib bin Muhammad Anis bin Alwi Al Habsyi wal Ustaz Muhammad Najib bin Asqaf wa Sulaiman Furima Talimatihi wa Syahima Ikhwal Mutasabinahim Ajmain Suma ila Suma ila arwahi aulai awliya hadhil baldah wa masyayikh hadhil jihah bihaqihim ala Allah wa asrarihim indallah anallah yaj'aluna minal ladina yastami'una alqawla wa fayatabi'una ahsana wa anallah yaftahu alaina wa ala auladina futuhal arifin wa yufaqihna fid wa iyyahum fid din wa sabil ويجعلنا سيدا محمد سيدنا محمدا لنا شيخا ومرشدا ودليل وان الله يطيل يطول اعمارنا ويحسن اخلاقنا ويواسع ارزاقنا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويزكي ويزاودنا التقوى ويحفظنا من كل أذى وبلوى ويقضي جميع ديوننا بدينا الدنيا Wa'idana wa'idainal akhirah bil maghfirah wa yahbulana wa iyahum ma wahabahu wa wahabahu bilikum malirizal minal ulum wal a'mal wa akhlaq wa niat wa ila nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا